yang dipersembahkan oleh Kartu debitnya diterima di mana saja dari BNI Syariah. La ilaha चल छैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया ओ याद कुछ की तरफ सुबह उर्दू की करा मेरी शाम रात मेरी कायनात को याद मेरा सैया सैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया चल चैया चैया चैया चैया वाह Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini Islam itu indah bersama dengan bintang tamu kita Norman atau Briptu Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kelihatan pendeknya ustadznya ya. <laughs> Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarji bil qura wa tuqda bil awaj wa tunalu bil ragab usnul hawatim wa yustaskal gamam jil karimi wa ala alihi sabbihi bi kulli lamatin wa nafasin bada di kulli ma'lumilaka amma ba'd jamaah yeah. oh jamaah yeah. hidup ini butuh kejujuran jangan ada dusta di antara kita karena tidak ada orang yang disuka on, on suka tidak ada orang senang dibohongi betul tidak yeah. hidup ini hiduplah apa adanya oke okay? yeah. kalau tadi ada Brito Norman hmm. dan ada juga ada Anissa Assalamualaikum Anissa Waalaikumsalam Pak Ustadz Aduh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jujur? Jujur. Jujur baik? Jujur baik. Alhamdulillah. Pernah bohong? Pernah. Ah, berarti dia jujur bahwa pernah berkata bohong. Kalau Norman pernah berkata bohong? Pernah. <laughs> jujur juga. <laughs> Makanya tema kali ini kita angkat tentang kejujuran. Apa itu jujur? <laughs> Kalau begini ini Islam itu indah. Oke? Okay? Kalau begini-begini normal. Itu. Kalau begini Ariel Peter Pan. Kalau begini Pasha Ungu. Jamaah. Jujur adalah berkata, membuktikan apa yang ada yang sebenarnya. Karena jujur itu bukan hanya di ucapan, tapi dalam sikap perbuatan kita. Karena kebalikan dari jujur pasti jelek, munafik, betul tidak? Kebohongan. Ya jelas tahulah pasti jelek, tapi jujur itu melangkah untuk menjadi lebih baik. Karena modal dari hidup ini adalah ju jujur. kadang -kadang memang jujur itu pahit, betul tidak? Tapi inilah sehingga kita angkat tema tentang kejujuran. Sehingga modal dasar dari orang baik itu jujur. Itu modalnya. Modalnya Nabi diangkat jadi Nabi awal-awalnya maaf modalnya apa? Jujur. Karena sifat seorang Nabi salah satu dari empat sifat Nabi itu adalah sidik, patana, amanah, tablik dan sidik itu jujur lagi bertugas. ya, Lagi bertugas. Uh. <laughs> Dapat izin. Dapat. Ah, jujur bahkan kejujuran itu kadangkala selalu kita lakukan setiap hari betul tidak kadangkala anak jatuh ih tidak sakit kan tidak sakit kan padahal anaknya sudah berdarah tuh, tuh, tuh kadangkala bohong apalagi kalau ada tukang eh, tagih kreditnya beritahu mama lagi tidak ada kata mama di dalam katanya tidak ada ah. ah. berarti sudah bohong betul tidak maka jujur itu penting dalam hidup ini karena sekali you bohongi orang selama-lamanya you tidak akan dipercaya makanya Nabi sejak kecil digelar Al-Amin Al-Amin makanya yang ditanya yang paling banyak dosanya itu mulut mulut betul tidak karena paling banyak berkata tidak jujur mau tahu apalagi yang kaitannya dengan jujur oh. apalagi kita ada bintang tamu Norman dan Nisa NN Norman dan Nisa saya sendiri Nur Maulana terima kasih kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini jamaah hey.